Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Al-Fusulnya karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Ini ringkasannya ya, bukan kitab aslinya. Qala al muallifu asbahullah, perhatikan baik-baik. Amaratu sidqi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kejujuran, kebenaran, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ke pembahasan yang baru yaitu amarat, itu alamat, tanda-tanda sidqi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda yang menunjukkan benarnya, jujurnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat, wa min dzalika annahu nasha'a baina qaumin ya'rifuna nasabahu wa marbahu wa madkhalahu wa makhrajahu. Di antaranya adalah beliau alaihi wasallam tumbuh di tengah-tengah kaum yang mereka mengenal nasabnya. Tahu mereka siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, barakallahu fikum min Bani Hashim. Paham ya? Nah, Al-Qurasi. Nah, termasuk dari kalangan apa barakallahu fikum? Naam, nabi yang paling mulia, paling mulia nasabnya, paling mulia suku dan marganya. Al-Quraisy. Naam. Al-Qurashi Al-Hashimi yang mana mereka mengenal nasabnya dan juga pendidikannya dan juga keluar masuknya. Pahamnya tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatiman baina adhurihim dalam kondisi yatim. Nah, apa itu yatim? Yaitu anak yang masih kecil, belum dewasa, sudah ditinggal mati bapaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, man mata abuhu qabla qabla al-bulugh. Nah, yaitu orang yang mati bapaknya dalam keadaan sebelum dewasa anak tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau sudah dewasa kok baru meninggal bapaknya secara nah definisi tidak dikatakan yatim. Nah, Rasulullah SAW ketika lahir, paham ya? Ketika beliau dilahirkan barakallahu fikum, nah, bagaimana beliau? Posisi bapaknya enggak ada. Paham ya? Berarti beliau yatim. Aminan sadiqan. Beliau adalah orang yang amanah, jujur. Amanah, jujur. Nah, barakallahu fikum, amanah, jujur. Baron rasidan. Beliau adalah orang yang baron berbakti. Rasidan orang yang nah barakallahu fikum, nam cerdas dan teliti. Paham ya? Nah, seperti itu. Posisinya beliau sudah dikenal di tengah-tengah Nama manusia. Kulluhum ya'rifu dzalik. Mereka semuanya tahu tentang hal tersebut. Wala yungkiruhu. Wala yungkiruhu dan tidak ada yang mengingkarinya illa kecuali man anada wa safsata wa kabara. Kecuali orang yang menentang, yang membangkang, eh? atau orang yang safsata. Apa safsata? bahwa disebutkan ghalata wa dhallala. Kecuali orang yang ingin bertujuan menyesatkan Paham ya? Dan orang yang sombong. Jadi semua mengakui, tahu bagaimana nasab beliau, eh, dididik bagaimana didikan beliau, kemudian enam keluar masuknya beliau bagaimana, tahu mereka. Wakana ummiyan dan beliau adalah orang yang ummi. Ummi di sini pendapat yang sahih barakallahu fiik, alladzi la yaqra. Naam. Al-maktub wa la yaktub al-kitabah. Maksudnya orang yang tidak bisa baca tulisan dan tidak bisa nulis tulisan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang tidak bisa baca tulis. Enggak bisa baca, enggak bisa bisa menulis. Pendapat yang kuat mengenai kisah awal kali menerima wahyu, sebutkan para ulama ketika awal kali menerima wahyu, Jibril datang mengajarkan kepadanya apa? Bacaan. Iqra, bacalah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma'ana biqari'. Aku nggak bisa baca. Iqra. Bacalah. Ma ana biqari, aku nggak bisa baca sampai diulang-ulang itu. Setelah itu beliau bisa baca. Nah, berarti beliau semula ummi menjadi nggak ummi kita katakan, beliau baca dari hafalan beliau, bukan baca tulisan. Adapun baca tulisan pendapat yang sahih, nah barakallahu fikum walaupun setelah menerima wahyu ataupun belum menerima wahyu, beliau tetap ummi. Eh? Ummi itu adalah apa? Ada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Alladzi la yaqra' wa la yaktub. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. La yusrul kitabah itu orang yang tidak bisa menulis. Wala yu'aniha wala ahla, bukan termasuk orang yang ahli dalam menulis dan bukan pula orang yang apa? Nah, barakallahu fikum sengaja untuk mempelajari tulisan tersebut. Paham ya? Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Maksudnya beliau alaihi salatu wassalam adalah apa? Dilahirkan dalam kondisi di tengah-tengah apa? manusia tadi itu. Naam. Dan beliau dibesarkan juga dalam kondisi apa? ummi. Naam, alladzi la yaqra wa la yaktub. Ummi di sini artinya bukan apa? Bukan ummi yang ibu itu bukan ya, tapi ummi, ummiyun, nama atau ummiyun. Nah, barakallahu fikum di sini artinya adalah apa? Alladzi la yaqra wa la yaktub. Paham ya? Naam, nabiyil ummi. Setelah sini Walaysa fi biladihim man alimal awwalin wala man ya'rifu syai'an min dhalik Dan tidak ada di negeri mereka orang yang mengetahui orang-orang ter, terdahulu dan tidak pernah mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu enam kebanyakannya ya posisi bodoh. Paham ya? Nah, makanya ketika awal dakwahnya mereka banyak yang marah, enggak setuju. Menganggap itu dakwah yang batil, dakwah yang menyesatkan, padahal mendakwakan agama Islam. Orang-orang orang-orang kafir Quraisy, orang penduduk Mekah, nah barakallahu fikum mereka tidak suka dengan dakwah Rasulullah SAW. Itu mendakwakan agama Islam tadi itu. Awal kita lihat sini. Fadza'ahum ala ra'si 40 sana min umrih. Kemudian tiba-tiba datanglah di tengah-tengah mereka Rasulullah SAW ketika usia 40 tahun dari usia beliau. Yukhbiru bima madha mufassalan mubayyinan atau mubayyanan beliau nah barakallahu atau mufassilan bayyinan kalau kembali ke beliau ya beliau mengkabarkan tentang perkara-perkara yang telah lalu dalam kondisi merinci dan menjelaskan yashhadu lahu ulamaul kutubil mutaqaddimah nah mutaqaddimah yang telah menyaksikannya adalah para ulama kitab-kitab terdahulu al-basirun biha al-muhtadun orang-orang yang memang punya ilmu dan juga nah barakallahu fikum orang-orang yang di atas petunjuk bisedeki yaitu dengan apa menyaksikan dengan bisedeki itu tambahannya jadi yang tambahan tadi yang ada dua strip itu maksudnya adalah para ulama terdahulu yang mereka apa punya ilmu dan juga mendapat petunjuk mereka menyaksikan bahwasanya apa benarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maksudnya dalam kitab-kitab terdahulu pun juga membenarkan seperti itu bal aktsarul kutubil munazzalah qablahu qad dakhalaha at-tahrif wa tabdil ini bayangkan bahkan Kebanyakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum apa? Al-Qur'anul Karim sudah kemasukan tahrif, pengubahan, wa pergantian, diganti diubah sudah. Makanya haram setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW dan juga Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh beliau, nah mukjizah azimah haram seseorang menghafal apa? Injil atau Taurat. Lah bagaimana Ustaz kalau tujuannya itu membantah? Hah? Membantah cukup dengan yang ada dalam Al-Quran. Gak perlu kita umat Islam menghafal Injil, Taurat, Zabur. Kalau seandainya masih ada, gak perlu. Cukup Al-Quran. Paham ya? Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an hujjah untukmu sudah. Gak usah yang lain-lain, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, makanya kalau antum pernah dengar ada seorang eh, barakallahu fikum, orang yang viral terkenal karena hafal Injil, enggak usah tertarik sudah. Paham ya? Sudah beragama Islam malah hafal Injil. Al-Quran juga hafal juga Al-Quran. Hafal Al-Quran, Injil, dia hafal. bantasan, sana, bantah sini, debat sana, debat sini. Dakar naik. Paham ya? Atau siapa itu namanya ya? Hadahullah. kemudian seperti itu. Nah, jadi kalau debat orang Kristen, orang Katolik itu disebutkan dalam Alkitab kata wa kata. Ya, saya seakan-akan dia sudah nah barakallahu fiikum menghafalnya. Tapi para ulama menukilkan ijma' bahkan ya. ya. Kesepakatan para ulama haramnya menghafal apa? Nah, barakallahu fikum kitab selain Al-Qur'an. Nah, Allah musta'an seperti itu. Ikhwani fi din azza nazakumullah kita ambil dikit lagi. Wa yadiru ma anzalallahu alaihi mubayyinan lidzalik muhaiminan alaihi dalan 'alal haqqi minhu masyaallah. Kemudian datanglah apa yang Allah turunkan sebagai penjelas untuk itu semuanya dan sebagai pengawas. Apa maksudnya? al quran Karim dalan al haqqi minhu yang menunjukkan atas benarnya Rasulullah SAW ke Nabi Muhammad SAW tidak ada yang lebih indah daripada Al-Quran nggak ada paham ya nah kitab-kitab terdahulu sudah mengalami apa tadi tahrif wa tabdil sudah banyak yang diubah banyak yang diganti jadi kalau antum sekarang dikasih Injil sama orang al-akh ini Injil mau nggak misalkan antum ketika mengambil jangan diinjak-injak Paham ya? Lebih selamatnya kalau dibakar. Karena dikhawatirkan masih ada yang asli itu aja. Paham ya? Kita nggak tahu isi aslinya bagaimana. Paham ya? Lebih baik kalau kita bakar itu aja. Kalau antum injak-injak, antum hina, nah barakallahu fiikum atau semisalnya daripada memancing amarah mereka, lebih baik antum ambil, dikasih simpan, kemudian dibakar. Paham ya seperti itu. Nah, karena ini nih, tahari tabdil sudah mengalami pengubahan dan juga pergantian. Ima keseluruhan, ima sebagiannya. Allah musta'an. Wa huwa ma'a dzalik fi ghayati wal amanah. Yang mana beliau bersamaan dengan hal tersebut berada di puncak kejujuran dan amanah. Beliau amanah, jujur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita punya dua sifat ini di antara jujur dan amanah. Jangan bohong, paham ya? Jangan menjadi pembohong, penipu jangan. Jangan menjadi pengkhianat, paham ya? Sudah berjanji berkhianat jangan itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Berkata dusta jangan, itu juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafik salah. Tanda-tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata bohong, dusta. Paham ya? Bilangnya ke kanan ternyata ke kiri dia. bilang yang ke depan ternyata ke belakang dia. Bohong, haram. Nah, kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Perhatikan, apabila berjanji mengingkari. Paham ya? Itu juga haram, nggak boleh. Termasuk tanda-tanda orang munafik. Paham ya? Berjanji ditepati janjinya. Kalau seandainya belum bisa menepati janji, ngomong, konfirmasi. Paham ya? Biar tidak ada salah paham. Yang ketiga apa? Wa idak tumina khan. Apabila dipercaya berkhianat, dikasih amanah berkhianat, dikasih dana untuk pembangunan pondok pesantren, untuk nyalurkan berpokok orang masakin, malah dia korupsi. Dia ambil. Enggak amanah berarti. Paham ya? Jadi kalau menerima dana ya cari dulu amanahnya bagaimana? Untuk apa saja uang tersebut? Paham ya? Kalau amanahnya untuk dakwah ya untuk dakwah. Kalau amanahnya untuk pondok ya untuk pondok, sesuai dengan amanahnya. Paham ya? Nah, itu karena apa? Karena amanah itu berat. Amanah itu apa? Berat. Dulunya awal mulanya amanah, ini ingin diserahkan, ditawarkan kepada apa kemarin? Nah, barakallahu fikum gunung, eh, langit, bumi awal mulai tawarkan kepada mereka, tapi keberatan. Iya kan? Akhirnya siapa yang mengambilnya? Manusia. Dolum jahul. Manusia yang suka berbuat dolim dan bodoh. Nerima amanah berat padahal. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Eh, di akhir-akhir surat Al-Ahzab itu apa? Abdurrahman. Naam ahsan tabarakallahu fiik. Inna arafna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamal al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya apa? Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah eh, kepada apa? langit, bumi, gunung. Akhirnya mereka enggan untuk mengembannya. Merasa keberatan. Langsung ditampung oleh manusia. Wa hamalah insan, manusia yang membawanya. Padahal manusia apa? Nah barakallahu fikum innahu kana dzaluman jahula. Paham ya? Dzalum jahul, suka berbuat kezaliman dan bodoh. Jadi amanah berat barakallahu fik. Kalau tidak mampu mengemban amanah, asalnya apa? Nah barakallahu fik mundur. Dalam artian diserahkan orang lain yang bisa apa lebih amanah. Karena banyak, apalagi amanah uang. Ngeri sekali. Amanah uang itu luar biasa. Mungkin anda pegang 100 ribu, 200 ribu, paling banyak 1 juta lah taruhlah. Lantas kalau 1 M, diamanai. Ah, intafadol ada amanah satu M. Wah, coba bayangkan, satu M, bukan bukan juta lagi 1 M. Itu kalau antum tidak kuat menjaga amanah bahaya. Paham ya? Karena banyak terjadi itu. Amanah itu apa satu M? Untuk eh, barakallahu fikum kebutuhan markis misalkan atau untuk pembangunan pondok misalkan. Dia larikan yang sebagian kemana? Hah? Kemana? Beli mobil. Hah? Langsung apa? Beli rumah. Nanti yang masuk ke pondok cuma 500 juta rupiah. Yang 500 mana? Hah? Katanya uang uang uang, uang capek katanya. 500 juta uang capek. Allahul musta'an. Kondisikan barakallahu fik amanah berat. Jadi kalau nggak mampu untuk berbuat amanah, lebih baik diarahkan kepada orang yang mampu untuk berbuat amanah. Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum wa samtil ladzi lam yara ulul albab mislah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk tandanya adalah apa? Wajah beliau, sifat beliau. Paham ya? Sifat beliau enam kriteria beliau karakter beliau yang apa yang orang-orang eh, yang berakal tidak pernah melihat yang semisalnya Masya Allah jadi orang-orang yang punya mata hati tidak pernah melihat ciri-ciri atau sifat yang ada pada nam selain beliau maksudnya apa maksudnya sifat-sifat yang semisal beliau itu nggak pernah mereka lihat Wan ibadatulillah berkaitan masalah ibadah kepada Allah taala bagaimana ibadahnya ibadah beliau dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang pembawa kunci surga pertama kali dari kalangan nabi rasul yang masuk surga tapi bagaimana ibadah beliau qiyamul lail salat malam bayangkan jangan malas-malasan ini ya salat malam beliau bagaimana dikisahkan dalam hadis yang sahih hadis Aisyah ummi mukminin radhiyallahu anha sampai kaki beliau bengkak dalam riwayat yang lain apa barakallahu fikum mengeluarkan darah paham ya hatta tatafattar qadamah kedua kaki beliau bengkak bayangkan salat malam Padahal jaminannya apa? Sudah dapat jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian pembawa kunci surga. Pertama kali masuk surga dari kalangan Nabi dan Rasul. Tapi sholat malamnya Masya Allah. Tulkian, luar biasa. Paham ya? Jadi jangan malam-malasan ya sholat malam. Apalagi sudah dibangunkan. Paham ya? Sudah dibangunkan, dikondisikan, langsung segera. Karena kiamulail termasuk apa? Termasuk kegiatannya kebiasaan orang-orang salihin dan orang-orang para salaf. Paham ya qiyamul lail salat malam. Enggak usah banyak-banyak. Kalau antum mampunya tiga rakaat tidak masalah. Paham ya? Intinya ditutup witirnya satu rakaat. Paham ya? Karena witir paling sedikit satu rakaat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih? Hadisnya, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witra." Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Jadi kalau nah barakallahu fikum salat malam dibangunkan yang semangat. Salat malam, qiyamul lail. Setelah itu berdoa ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allah ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fi doa. Paham ya? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ala taatik. Sepertiga malam terakhir yang paling bagusnya sudah. Sepertiga malam terakhir karena berkaitan dengan apa? Bertepatan dengan turunnya Allah taala ke langit dunia enggak sembarangan. Antum memang enggak melihat, tapi Allah Taala melihat. Sepertiga malam terakhir. Di saat-saat itulah, jam-jam itulah orang pada ngantuk-ngantuknya itu ya. Lagi senang-senangnya, lagi orang tidur lagi puas-puasnya, lagi nyenyak-nyenyaknya dibangunkan ya, sabar. Paham ya? Nah, karena itu ujian ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Kalau dia bisa bangun di jam tersebut, tiga jaminan. Hah? Tiga jaminan, bukan satu jaminan, tiga jaminan. Jaminannya Pertama, yang berdoa dikabulkan. Kedua, yang minta diberi. Ketiga, minta ampun diampuni. Tiga jaminan, masya Allah. Seperti malam terakhir bayangkan. Kurang apa lagi? Tinggal bangun. Eh? Singkapkan selimut-selimutnya. Gulung tikar dan kasurnya. Paham ya? Semangat wudhu kemudian sholat dia mulai. Karena Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah tanya ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah, beliau pernah ditanya tentang tentang orang yang tidak pernah sholat malam dia. Taraka qiyamal lain, Taraka qiyamal lain, Apa kata beliau? Rajulun su. Lelaki yang jelek. sholat malam kok enggak mau. Padahal sholat malam qiyamul lain itu adalah na barakallahu fikum da'bus salihin, itu perilaku perbuatan eh kebiasaan orang-orang saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Na barakallahu fikum tidak pernah meninggalkan dua sholat sunnah ini, sunnah muakkadah. Paham ya? Na barakallahu fikum pertama Qiyamul lail witr ini. Paham ya? Yang kedua adalah salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Ketika mukim dan ketika safar beliau lakukan. Masya Allah. Ini sekedar motivasi dia semangat. Eh, jangan malas-malasan terutama qiyamul lail, salat malam. Wal khusyu'lah dan bagaimana kekhusyuan beliau. Paham ya? Termasuk tanda-tanda kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah kekhusyuan beliau. Naam wadzil wa ilaih dan juga kerendahan hati beliau serta apa nabarakallahu fikum doa beliau jadi beliau menyimpankan salah satu doanya semua nabi punya doa dikabulkan tapi apa kata Rasulullah SAW ha? aku punya doa yang aku simpan paham ya akhtabiuhu aku simpan doa tersebut untuk umatku yang mau bayangkan semua nabi punya doa yang dikabulkan tapi nabi kita Muhammad SAW masya Allah luar biasa sayangnya pada umatnya, disimpan doanya untuk dipakai nanti mendoakan umatnya dari kiamat. Masya Allah. Naam. Wasabr Allah adha khalafahu wa Dan sabarnya beliau alaihi wasallam terhadap gangguan-gangguan orang yang menyelisihinya dan juga apa tahannya beliau dalam nah barakallahu fikum menanggung gangguan tersebut. Bayangkan. Tahan beliau, sabar luar biasa. Ketika dipukul enggak balas. Suatu ketika beliau berbicara di hadapan para sahabat Nah barakallahu fikum kemudian mengisahkan tentang Nabi terdahulu bagaimana ketika mereka berdakwah sampai-sampai dipukul oleh kaumnya eh, berdarah sampai berdarah kemudian mereka cuma mengusap wajahnya Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun Ya Allah ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka orang-orang yang bodoh nggak tahu bayangkan nggak balas kalau zaman sekarang eh, antum lagi dakwah innal tampar jebret misalkan orang kira-kira kuat nggak tahan sabar gitu Paling-paling ya kalau nggak ngelawan ya apa gitu ya. Yang jelas sangat sulit. Nah itu yang perlu kita contoh kalau fi. Dipukul, dicaci maki, dihina, sabar. Nah, karena ada orang yang pengennya itu semangat tapi ng ngawur gitu loh ya. Ngawur serampangan jadi ada orang awam mencaci maki dia balas caci maki. Ada orang awam mukul balas mukul. Ada orang orang orang awam ada kelahi uh, dia malah ngumpul kemasukan tak ada model seperti itu, itu keliru. Paham ya? Kalau orang awam bicara, aku diajak sabar. Punya jenggot kayak kambing, misalkan. mau telan tingkrang kayak kebanjiran, misalkan. Istri bercadar kayak ninja, sabar. Kalau nggak percaya buktikan. Dengan sabar ini, setahun dua tahun kemudian orangnya insya Allah bintillah menghormati antum, menghormati. Dan ini terbukti, terbukti. Tapi kalau antum lawan, antum lawan atau pukul gitu, lain lagi acaranya, ya? lain lagi pembahasannya, kan gitu. Nah, ini sekedar selingan Bagaimana sabarnya beliau alaihissalam di dalam menghadapi orang yang menyelisih beliau dan menghadapi orang yang apa? Yang menyakiti beliau. Wa zuhdihi fid dunya, masyaallah. Dan zuhudnya beliau di dunia ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Suatu ketika beliau disodorkan kepadanya nah barakallahu fikum dua minuman. Minuman apa dan apa? Akhirnya milih apa? Antum? Ah. Abdullah? Ewa, antum? Eh Bang? Eh Dan dalam kisah yang panjang itu? Eh Ada yang ingat? Beliau memilih apa? Apa? Air apa? nah kisahnya panjang. Nah, barakallahu fikum di eh, sodorkan beliau dua air minum, satunya kalau tidak salah itu susu dan khamer ya. Nah, nanti kalau ketemu lagi riwayatnya kasih tawana. Akhirnya beliau memilih susunya. Paham ya? Karena kembali kepada fitrah. Paham ya? Biar apa? Biar umatnya itu nah barakallahu fikum kembali kepada fitrah yang baik. Nah, karena khamer haram untuk umatnya. Paham ya? Dan nanti di surga dihalalkan. Paham ya seperti itu. Kemudian suatu ketika beliau ditawari menjadi raja atau hamba biasa. Beliau milih hamba biasa. Abdun wa Rasul. Paham ya? Nah, menjadi hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya apa? Zuhudnya luar biasa. Nah, suatu ketika malam hari atau suatu ketika di suatu saat gitu beliau keluar menjumpai Abu Bakar dan Umar. Keluar. Kenapa kalian berdua keluar? Zu' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Sahabat bayangkan, keluar dalam kondisi karena lapar, keluar dari rumahnya, ditanya kenapa oleh berdua? Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga ditanya, kemudian Rasulullah juga mengatakan, tidaklah aku keluar melainkan sebabnya seperti yang kalian apa rasakan. Maksudnya sama-sama beliau juga lapar. Pemimpin padahal. Kalau zaman sekarang, pemimpin zaman sekarang, eh, mana ada sampai kelaparan kayak gitu. Paham ya? Zuhudnya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <coughs> Naam. Dikit lagi. Ikhwani fi din azrazakumullah wa akhlaqihi as asy-syarifah dan akhlak-akhlak beliau yang sangat berharga dan juga mulia. Minal karam berupa kemuliaan, kedermawanan, wasyajah, keberanian luar biasa ketika perang apa? Perang Uhud. Bayangkan sampai beliau luka itu. Eh? Sampai beliau luka. Nah, jadi beliau dikenal dengan apa? Memiliki sifat yang dermawan, pemberani, masya Allah luar biasa. Nah, sifat beliau. Jadi karena berani dermawan, beliau juga murah senyum tapi ada sebabnya, nggak senyum sendiri. Paham ya? nggak senyum sendiri kemudian tertawa sendiri tanpa sebab itu kan malah curigai. Paham ya? Beliau Masya Allah Nah, barakallahu fikum beliau orangnya murah senyum, kemudian menampakkan wajah yang berseri-seri tapi ada sebabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena itu syariat dan juga nah barakallahu fikum diperintahkan dengan syariat kan bukan senyum sendiri, tertawa sendiri gitu enggak ya. Nah, barakallahu fikum kita lihat sini. Wal haya dan juga rasa malu beliau. Sampai-sampai sebut dalam hadis rasa malunya beliau bagaikan apa? Gadis dalam pingitan. Masya Allah. Biasanya gadis itu eh, yang masih berada di fitrahnya dan dia mau menjaga dirinya itu nggak mau keluar-keluar dia. Di kamarnya terus sampai dipingit orang, dilamar orang. Paham ya? Seperti itu. Nah, Rasa malunya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal nam wal bir wasilah dan juga apa? kebaikan beliau dan juga apa? perbuatan beliau menyambung silaturahmi. Sallallahu alaihi wasallam. Ila akhlak allati lam tajtami' fi basharin qablahu ba'da illa fi. Dan selain itu berupa akhlak-akhlak yang lainnya yang tidak terkumpul pada seorang pun sebelumnya tidak pula setelahnya kecuali ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih panjang pembahasannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kesimpulannya tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW sangat jelas sekali dan dikenal nih nah barakallahu fikum di tengah-tengah masyarakatnya orang kafir Quraisy nah, dan orang-orang yang sekelilingnya mengakui bagaimana jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya saja mereka tidak mau menerima dakwah yang benar ketika beliau mendakwahkan agama Islam